بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد Ayuhal ikhwah Saudaraku barakallahu fikum Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Lumatul Etiqad, Karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Rahimahullahu ta'ala Rahimahullahu ta'ala Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan ucapan muallif menukil apa yang dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di mana beliau rahimahullah <clears throat> berkata Amantu billah wa bima jaa 'anillah aku beriman kepada Allah dan mengimani apa yang datangnya dari Allah ala muradillah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa amantu bi Rasulillah وبما جاء عن رسول الله Aku pun beriman yaitu mengimani Rasulullah mengimani beliau sebagai seorang rasul dan beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah ala muradi Rasulullah, juga sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah <clears throat> قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم dan di atas pemahaman inilah para salafun saleh dan para a'immah yang hidup setelah mereka itu berjalan yaitu memahami terkait dengan sifat-sifat Allah mengimani apa yang datang dari Allah yaitu berita yang datang dari Allah juga mengimani sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan di atas jalan inilah kulluhum muttafiqun alal iqrar wal imrar wal isbat seluruhnya sepakat sepakat dalam hal menetapkan menetapkan tentang nama dan sifat bagi Allah demikian pula al-imrar memperjalankan tentang nama dan sifat itu sesuai dengan zahirnya sifat-sifat Allah difahami sesuai dengan zahirnya. Wal isbat lima warada minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulillah min ghairi ta'arudin li ta'wilih. Dan menetapkan semua berita yang datang yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah yang termuat dalam Al-Quran maupun Sunnah tanpa melakukan penentangan tanpa melakukan penentangan dengan cara mentakwil, dengan cara menafsirkan dengan tafsir yang tercelah. Dikatakan oleh Syekh Nuthaimin dalam syarahnya, Tariqus Salaf alladhi daraju alaihi fis sifat langkah salaf yaitu faham mereka di mana mereka melangkah di mana mereka menjalani di atas itulah mereka berkeyakinan terkait dengan sifat-sifat Allah alladhi daraja alaihi salaf fis sifat yang dijalani oleh para ulama salaf oleh para ulama dahulu terkait dalam masalah sifat ialah al-iqrar wal isbat. Mereka menyatakan, mereka menetapkan lima warada min sifatillah terhadap apa yang datang berupa pemberitaan tentang sifat-sifat Allah fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam Al-Qur'an yang termuat dalam hadis min ghairi ta'arudin li ta'wilih tanpa menentang tanpa melakukan sikap penentangan dengan cara seorang mentakwil bima la yalik atau bima la yattafiqu ma'a muradillah wa rasulih menentang dengan pentakwilan yang tidak sesuai tidak cocok tidak punya kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dan itulah sesungguhnya akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa terkait dengan sifat-sifat Allah jika Al-Quran atau hadis memberitakan tentang sebuah sifat, maka seorang mukmin langkahnya, sikapnya ialah mengimani tanpa harus menentang. Nah, Kemudian poin berikutnya at-targhibu fi sunnah wa tahdhir minal bid'ah. motivasi dorongan dalam mencintai sunnah Rasul motivasi atau dorongan terhib fis sunnah untuk cinta, untuk senang terhadap sunnah-sunnah Rasul wa tahdhir minal bid'ah dan peringatan keras dari kebid'ahan yaitu ajaran-ajaran yang dibuat-buat pemahaman-pemahaman baru yang tidak pernah difahami oleh para sahabat oleh para tabi'in قال al-muallifu, rahimahullah. Berkata Ibnu kudama Al-Maqdisi rahimahullah Waqad umirna bil iktifa li atharihim Kata beliau, sungguh kita ini diperintahkan untuk mengikuti. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti dengan apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh para sahabat wal ihtida bimanarihim demikian pula mengharapkan untuk mendapatkan petunjuk dengan cahaya-cahaya mereka dengan ajaran mereka karena seorang apabila ingin mencari kebenaran tanpa melalui petunjuk dan bimbingan para sahabat tidak akan mungkin tercapai. Seorang yang ingin mendapatkan petunjuk kebenaran kemudian meninggalkan faham sahabat mustahil seorang bisa beragama dengan agama yang benar. Qala wa al-muhdatsat dan diperingatkan kepada kita tentang hal-hal yang baru. Ajaran-ajaran yang di situ baru. Wa ukhbirna annaha minadh dhalalat dan diberitakan kepada kita bahwa hal-hal yang muhdats urusan-urusan yang baru, urusan-urusan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, perkara-perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, itu perkara baru dan itu perkara yang sesat. Qala an sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam <clears throat> bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Alaikum bisunnati wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di dan juga sunnah yaitu ajaran para khulafa ajaran para khulafa ar-rasyidin para pemimpin yang mendapatkan petunjuk al-muhtadin min ba'di yaitu mereka-mereka yang hidup setelahku. Adzu 'alaiha bin nawajid dan genggamlah, gigitlah dengan kuat dan erat erat melalui gigi geraham atau dengan gigi geraham melambangkan bahwa seorang jangan melepaskan gigit pegang dengan kuat dengan erat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati atas kalian urusan-urusan yang baru. Perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun karena segala perkara yang baru yang tidak ada ajaran sebelumnya itu dikatakan sebuah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan yang namanya setiap kebid'ahan itu perkara yang sesat. Hadis ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian pula Abu Dawud demikian pula Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Di antara ulama yang mensahihkan ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah demikian pula ulama-ulama yang di zaman kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam ketika mensyarah atau menjelaskan dan menjabarkan hadis ini Qala wa as'abu min dhalik ma ahdatha fil kalam fi dhatillah وصفاته مما mimma عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان، termasuk perihal yang berat dalam urusan dalam perkara yang dibuat-buat jadi dalam hal perkara yang baru dalam urusan agama itu bertingkat-tingkat. Hal-hal yang dikatakan muhdas hal-hal yang baru yang diada-adakan oleh orang-orang yang hidup setelah generasi-generasi yang mulia itu sudah tidak ada itu beragam dan bertingkat-tingkat kata Ibnu Rajab yang paling berat hmm? yang paling berat yang paling sulit Bermakna perkaranya membahayakan. Apa yang diada-adakan oleh seorang terkait dalam hal al-kalam fi dhatillah wa sifatih. Pembicaraan, pembahasan, topik yang diangkat, masalah yang diangkat dalam urusan zatullah. Dalam urusan apa? Zatullah, dalam urusan sifat-sifat Allah. Ini urusan yang berat. Kalau sampai seorang mengada-ada, kalau sampai seorang mengada-ada dalam urusan ini, yaitu mimma sakata anhu nabi والصحابة والتابعين لهم بإحسان urusan yang Nabi sendiri diam tidak membahas para sahabat diam menahan diri tidak membahas demikian pula para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka tidak membahasnya tapi kok muncul orang-orang yang mereka mengada-ada terkait dalam pembahasan apa? Zatullah dan sifat. Dan seperti yang kita atau sering ingatkan bahwa al-kalamu fi sifat far'un an kalami fi dzat membicarakan urusan tentang sifat Allah itu cabang bagian dari membicarakan tentang zatullah tidak boleh dipisahkan kalau seorang membicarakan masalah sifat Allah berarti sedang membicarakan apa zatullah hati-hati nah Bermakna bahwa tidak ada bedanya. Kalau seorang membicarakan tentang sifat Allah, sifat-sifat Allah berarti seorang sedang membicarakan zatullah. Sedang membicarakan zatullah. Dan yang cukup membahayakan dan cukup berat besar resikonya. Naam. Ketika seorang mengada-ada dalam urusan masalah apa? Zatullah dan sifat-sifat Allah mereka ada-adakan sesuatu yang Nabi sendiri pun tidak membicarakan para sahabat tidak membicarakan para tabi'in tidak membicarakan generasi yang hidup setelah para tabi'in pun demikian tidak membicarakan maka terjadi di sana faqaumun nafau katsiran mimma warada fil kitab wa sunnah min dhalik yaitu ada satu kelompok satu kaum yang mereka itu meniadakan cukup banyak apa yang ada pada kitabullah dan ada yang pada sunnah rasul terkait dengan masalah sifat-sifat Allah ditiadakan, ditolak seperti yang e, pernah kita sampaikan seperti Jahmi ya, mereka menolak tentang apa? nama dan sifat. Mereka menolak nama dan sifat. Mu'tazilah walaupun peniadaannya lebih ringan sedikit daripada Mu'tazilah tapi juga fatal. Mereka mengatakan menetapkan nama tapi menolak sifat. Allah punya nama tapi tidak disifati. Sehingga bagaimana? Alimun bila ilmin, sami'un bila sama, qadirun bila qudrah. Nah, Allah zat yang berilmu tapi tidak mengetahui. Terus gimana seperti itu? Allah melihat tapi tidak punya penglihatan. Nah, dan seterusnya. kaumun yang menolak itu tidak total yang diistilahkan apa menetapkan sifat-sifat yang menurut mereka itu sesuai bisa dicerna oleh akalnya seperti asyairah tujuh sifat yang mereka tetapkan dan mereka tolak yang lainnya dari situ para ulama menyebutkan bahwa mereka semua terjatuh dalam kelompok-kelompok ahlu ta'fil semua tadi Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah itu jatuh dalam kelompok yang mereka itu mu'attilah kelompok atau kaum yang menolak penolakannya itu dibagi oleh para ulama ta'tilun kulli dan ta'tilun juz'i ta'til kulli dan ta'til juz'i orang itu kadang menolak sifat Allah itu ada yang total ditolak semuanya siapa mereka? Jahmiyah Jahmiyah menolak semuanya tidak menetapkan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah adapun Mu'tazilah adapun Mu'tazilah mereka menetapkan nama tetapi menolak sifat pun juga disamakan dengan kaum Jahmiyah. Karena mereka juga menolak sifat. Allah tidak disifati dengan sifat apapun, hanya ditetapkan nama. Asy'ariyah, Asy'ariyah, Asy'ariyah mereka menetapkan sebagian sifat menolak yang lain. Itu yang dikatakan apa? Ta'tilun juz'i. Sebagian sifat mereka tetapkan, sebagian lain ditolak. Tidak total. Tapi pada hakikatnya semua mereka itu tergolong kepada apa? Orang-orang yang mentaktil, orang-orang yang menolak. Hanya ada yang penolakannya total, ditolak semuanya, ada yang penolakannya sebagian. Tapi pada hakikatnya dikatakan sebagai orang-orang yang apa? Menolak. Nah, Satu kaum yang mereka itu meniadakan perkara yang cukup banyak yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah. Waza'amu. Alasannya, coba. Ini alasan yang kadang-kadang bagi manusia kalau betul-betul tidak belajar dengan alasan-alasan yang dikatakan sesuai dengan rasio, sesuai dengan kemampuan akal. Bahkan manusia itu lebih mendewakan kepada rasionya dan akalnya ketimbang harus tunduk kepada dalil. Kalau tidak sesuai dengan rasio, tidak sesuai dengan akal, ditolak. Za'amu annahum fa'alu tanzihan lillah amma taqtadhi al-uqulu tanzihahu an. Kata mereka, Kenapa? Kenapa kami menolak sifat Allah? Kata mereka, mereka mengatakan dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan. Tidak boleh Allah itu serupa dengan makhluk. Karena kalau menetapkan Allah itu punya sifat berarti seorang jatuh kepada penyerupaan dan ini tidak boleh kan begitu sehingga mereka mengatakan alasannya terdorong oleh sebuah motivasi mensucikan Allah yang akal menimbang bahwa kalau menetapkan sifat-sifat Allah itu jatuh dalam perkara menyamakan Allah dengan makhluk akhirnya dibuang semua Allah tidak punya apa? sifat Itu alasan mereka. Padahal alasan ini alasan yang batil. Alasan yang tidak beralasan. Nah. Kemudian wa za'amu anna lazima dhalik mustahil 'ala Allah 'azza wa dan mereka mengatakan kalau sampai Allah disifati dengan sebuah sifat lazimnya keharusannya, konsekuensinya, tuntutannya adalah apa? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah disifati dengan sifat seperti itu. Gak mungkin dikatakan Allah punya tangan, gak mungkin Allah melihat, gak mungkin Allah mendengar dan seterusnya. Sampai-sampai sebagian mereka ketika dikatakan melazimkan kalau Allah itu punya sifat yaitu disifat dengan tangan Allah, disifati dengan tangan Allah, maka kata mereka, yang namanya tangan itu punya jari, punya ruas, punya pergelangan, nah, punya lengan, punya siku dan begitu katanya. Maka boleh kita tanyakan kepada mereka siapa yang mengajarkan kepada kita rincian seperti itu. Tatkala kita menetapkan tangan Allah, kemudian wajib bagi kita, mengharuskan bagi kita untuk merinci sampai sedemikian rupa siapa yang mengajarkan seperti itu. Andai kata seorang mengatakan Allah punya tangan dan tangan Allah tidak serupa dengan tangan siapapun selesai laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak serupa dengan apapun dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Selesai. Siapa yang membebani kita untuk kemudian mengada-ada seperti itu, menghayal seperti itu? menerawang seperti itu. Kemudian apa? merasukkan, menyusupkan kepada kolbu kita sebuah angan-angan terbetik dalam kolbu kita sesuatu kalau Allah tuh demikian demikian nanti lazimnya demikian siapa yang melazimkan seperti itu ya akhi itu wasawis syaitan yang dimana seorang berhak dan wajib baginya untuk berlindung berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam was-was. Itu satu kaum. Mereka menolak tentang sifat Allah dengan alasan apa? Dengan alasan itu mensucikan Allah. Dan dengan alasan hal itu mustahil ada pada Allah. <clears throat> Wa qaumun <clears throat> Demikian pula satu kaum lam yaktafu satu kaum yang mereka itu tidak mencukupkan biisbatihi satu kaum yang tidak mencukupkan dengan menetapkan semata <clears throat> hatta asbatu ma yadhun annahu lazimun lahu binisbah ilal makhluqin <clears throat> Kata mereka <clears throat> pihak yang lain mereka tidak mencukupkan dalam hal menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala karena menetapkan sifat-sifat Allah atas prasangka mereka yaitu keyakinan mereka itu melazimkan harus serupa dan sesuai dengan makhluk kalau menetapkan Allah itu berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-lawazim nafyan wa itsbatan. <clears throat> Dan keharusan bahwa seorang ketika menolak menolak sifat Allah dengan alasan apa tadi? Dengan alasan itu mustahil bagi Allah. Dengan alasan mensucikan Allah Demikian pula satu kaum yang mereka itu menetapkan perkara yang di situ mereka katakan bahwa jika ditetapkan maka jatuh kepada perkara-perkara yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala daraja sadrul ummah ala sukut anha di mana para a'immah yang sebelum kita mereka itu memiliki cara yaitu mereka diam mereka tidak membicarakan perihal-perihal yang tidak diajarkan oleh Rasul oleh para sahabat dan para tabi'in kemudian berkata <clears throat> Al-Syekh rahimahullah dalam syarahnya al-iqtida bihim fi dhat atau fi dhalik wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikuti langkah meniru apa yang diajarkan oleh para salafus soleh itu perkara yang wajib hal itu berdasarkan hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar rashidin al-mahdiyin min ba'di Wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa roshidin rasyidin yang mendapatkan petunjuk yang hidup setelahku. allahu 'alaiha bin nawajid dan genggamlah atau gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam Islam ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena setiap perkara yang baru itu sebuah kebid'ahan wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap kebid'ahan itu perkara yang menyesatkan hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan jamaah Kemudian qala rahimahullah as-sunnah wal bid'ah wa hukmu kullin minha atau minhuma. Penjelasan tentang apa itu makna sunnah dan apa itu makna bid'ah dan hukum masing-masing dari keduanya. Qala rahimahullah as-sunnatu lughatan. As-sunnah ditinjau secara bahasa ialah at-tariqah, jalan. Sunnah secara bahasa itu tariqah, cara atau jalan. Wastilahan adapun secara istilah maka naalihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh min aqidatin au amalin kalau secara istilah yang namanya sunnah <clears throat> perkara yang dimana Nabi berada di atasnya berada padanya perkara yang dimana para sahabat berada padanya sebuah perkara, sebuah ajaran yang dijalani oleh Nabi, yang dijalani oleh para sahabat. Apakah urusannya dalam urusan akidah atau ke dalam amal? Sunnah yang dilakukan, sunnah yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Apakah wujudnya berupa akidah, berupa keyakinan, ataukah berupa amal? Ataukah berupa amal? واتباع السنة واجب liqaulihi ta'ala dan mengikuti sunnah perkara yang wajib sunnah bermakna apa? mengikuti ajaran Rasul mengikuti cara yang dilakukan Rasul mengikuti apa yang diajarkan Rasul itu perkara yang wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf atau Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. <clears throat> Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah untuk kalian itu suri tauladan yang baik. Suri tauladan contoh bagi kalian perkara yang baik. Bagi siapa liman karena yarjullah wal yawmil akhir bagi orang-orang yang memang hidupnya itu mengharapkan mengharapkan pahala dari Allah dan mereka meyakini adanya hari akhir, hari pembalasan. <clears throat> Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Demikian pula dalilnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk min ba'di yang hidup setelahku addu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian itu makna as-sunnah secara bahasa maupun secara istilah Kemudian <clears throat> dikatakan pula maksud dan ucapan para ulama tatkala mereka dalam kitab-kitabnya, dalam tulisan-tulisannya, dalam ceramah-ceramahnya mengatakan as-sunnatu indana. Nah, seperti Imam Ahmad kadang mengatakan as-sunnah indana, sunnah itu menurut kami seperti Al-Imam Al-Humaidi, Abu Bakar Al-Humaidi dalam kitabnya Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. <coughs> Apa yang dimaksud ketika mereka mengatakan as-sunnah indana? Sunnah menurut kami. <coughs> Kalau para ulama <coughs> mengatakan seperti usul sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami atau as-sunnatu indana sunnah menurut kami di sisi kami kalau ada ucapan-ucapan seperti itu yang dimaksud sunnah di sini ialah al-i'tiqadus sunni satu keyakinan yang diyakini oleh seorang yang di atas sunnah satu keyakinan yang diyakini oleh seorang yang berjalan di atas sunnah as-sahih keyakinan yang benar keyakinan yang di atas manhaj salafus salih alladzi kana alihi Rasulullah wa wa sahabatuh wa imatud din wal millah yaitu satu keyakinan yang benar keyakinan yang dimana dulu diyakini Rasulullah keyakinan yang diyakini para sahabat keyakinan yang diyakini oleh para tabi'in itu maknanya kalau ada kata-kata as-sunnah indana sunnah di sisi kami sunnah menurut kami atau kata-kata usulu sunnah indana prinsip-prinsip sunnah menurut kami itu yang dimaksud ialah keyakinan-keyakinan yang sahih yang kami yakini keyakinan-keyakinan yang sahih yang kami yakini <clears throat> Kemudian wal bid'atu adapun bid'ah secara lughah asyai'u al mustahdath sesuatu yang diada-adakan sesuatu yang diada-adakan yang dibuat-buat yang dibikin-bikin dalam agama ini tentunya dan yang perlu <clears throat> difahami Pembahasan para ulama dengan istilah al-bid'ah sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru. Ini dalam urusan-urusan agama yang sifatnya ada nilai ibadah. Yang mengandung nilai ibadah. Seperti dalam urusan sholat, dalam urusan puasa, dalam urusan haji, dalam urusan zikir, dalam urusan berdoa, dan seterusnya. Tapi kalau urusan-urusan yang sifatnya duniawi, juga dikatakan bid'ah secara istilah apa secara lughah, secara bahasa. Sebagai contoh, mobil mobil itu bid'ah tidak? Bid'ah. Dulu tidak ada. Hal yang baru, hal yang diadakan. Nah, tapi apakah dikatakan bahwa iyyakum wa muhdatsatil umur? Tapi apakah Nabi memperingatkan hati-hati oleh kalian dari hal-hal mengada-ada urusan baru yang tidak ada sebelumnya? pesawat tidak ada dulu kan begitu kereta tidak ada mobil tidak ada mikrofon juga tidak ada pengeras suara tidak ada dan seterusnya hati-hati kalian karena semuanya itu sesat tidak bukan tempatnya bukan apa tempatnya ini untuk menjawab jawaban atas orang-orang yang mereka kadang-kadang apa antipati alergi atau kadang-kadang terdengar begitu langsung panas. Ini mesti mencelah, kan begitu ya. Kalau sudah ngomong bid'ah pasti apa? Mencelah. <clears throat> Alergi, antipati. Kalau sedikit-sedikit bid'ah berarti ya mobil yang kalian pakai, yang kalian kendari juga bid'ah. Kenapa kalian tidak menyesatkan mobil? Nah, di sini yang perlu kita luruskan. Nah, yang perlu kita luruskan bahwa perkara pembahasan bid'ah sesuatu dikatakan muhdats hal yang baru urusan agama yang mengandung nilai ibadah terkait dengan masalah ibadah haji, terkait dengan masalah ibadah salat, ibadah terkait dengan masalah siam, masalah zikir. Naam dan juga termasuk dalam hal ini perkara-perkara dakwah. Karena dalam hal dakwah juga itu ibadah. <clears throat> nah. Taib, uh, eh, insyaallah ba'da salatul maghrib kita lanjutkan, kita sekolah sementara eh, untuk melaksanakan dan menunaikan salatul maghrib barakallahu fikum kita cukupkan terlebih dahulu akhiru da'wan alhamdulillah bil alamin tafadhalu wa hafizakumullah